Disebutkan pada pertemuan terakhir telah lewat di buku Kasyfus Syubhat ini bahwa wajib bagi setiap muslim untuk mengambil silah, mengambil senjata dari Al-Quran demikian juga sunnah Nabi SAW membekali diri dengan ilmu berjihad di jalan Allah SWT dengan menghadapi jihad nafs menghadapi dirinya untuk mempelajari ilmu agama di samping di situ juga ada jihad menghadapi orang kafir, demikian juga menghadapi syaitan, demikian juga menghadapi orang orang musyrik. Dan disebutkan pada pertemuan terlewat apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Zadul Ma'ad bahwa jihad menghadapi orang munafik adalah jihad yang paling berat. Yang melakukan adalah afrod al-muslimin sebagian atau orang-orang tertentu dari kaum muslimin disebutkan pada pertemuan telah lewat bahwa Ami, yakni orang-orang yang awam dari muwahidin bisa mengalahkan yang libul alf min ulama haulain musyrikin bisa mengalahkan seribu dari ulama orang-orang musyrik karena mereka orang-orang muwahidin walaupun mereka orang awam orang biasa mempunyai dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Tetapi yang ditakutkan adalah apabila orang tersebut muwahid ini tidak mempunyai ilmu untuk kemudian menghadapi syubhat-syubhat yang dibawa oleh orang-orang musyrik, maka ditakutkan mereka terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Pada kesempatan ini akan disebutkan <clears throat> pasal ataupun bab yang baru, yakni pasal tentang atau bab tentang radul batil membantah atau menghadapi kebatilan baik itu, itu berupa mujmalan atau tafsilan baik berupa secara global ataupun secara rinci. Maka disebut di sini oleh beliau <clears throat> bahwa untuk menjawab subhat-subhat itu ada dua jalan. Yang pertama jalan secara mujmal, secara garis besar, secara global ataupun mufassal yang yaitu secara rinci. Subhanallah beliau rahimahullah taala <clears throat> wa la adkuru laka asya'a mimma dzakara Allah fi kitabih. Dan aku menyebutkan kepadamu beberapa hal dari apa-apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, fi kitabih, di dalam kitabnya. Jawaban di kalam sebagai jawaban untuk ucapan ihtajja bil musyrikun fi zamanina alaina yang berhujjah yang berdalil atau beralasan dengan yang orang-orang musyrik di zaman kita ini atas kami, yakni atas orang-orang wahid, atas beliau. Kalau disebutkan beberapa hal syubhat-syubhat yang dibawakan oleh orang-orang musyrik di zaman beliau seakan-akan mereka punya dalil atau punya alasan terhadap perbuatan mereka itu yang mereka bawakan dalam Al-Quran mereka ambil dari Al-Quran atau mereka ambil dari Sunnah Nabi SAW untuk menjadi senjata mereka seakan-akan menghadapi orang-orang muahidin Dan kita perlu untuk mempelajarinya. Subah-subah tersebut <clears throat> yang mana subah tersebut sebenarnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah mudah untuk dibantah. Tapi demikian Allah Subhanahu wa taala berkehendak sebagaimana sebagaimana terlihat menjadikan bagi para nabi itu musuh-musuh syaitan minal ins wal jin, syaitan-syaitan baik dari manusia ataupun dari jin. Itu termasuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din surufal qawli gurura. Telah lewat pembahasan ini. Dan mereka menyebutkan bahwa qatil ya qatil syaitanul ins fil jannah wa qatil syaitanul jin fil nar. Mereka menyebutkan kalimat seperti itu, seperti itu para ulama. Qatil yakni maktul. Orang yang terbunuh atau yang dibunuh oleh setan ins, yakni setan dari manusia, orang-orang kafir. Seseorang yang dibunuh, seorang muslim yang dibunuh oleh orang kafir dalam peperangan, maka dalam surga. Tetapi qatilul ini, al-jin adapun yang dibunuh ya atau dikalahkan oleh setan dari golongan jin yaitu iblis Syaitan yang kita kenal itu maka dalam neraka. Karena dia kalah dengan hawa nafsu. Sehingga terjatuh kepada kemaksiatan. Kalah dari setan-setan jin yang tidak bisa dilihat oleh mereka itu. Dengan syahwat ataupun mungkin syubhat. Sehingga masuk dalam neraka. Adapun orang yang dibunuh oleh setanul ins. Setan dari bentuk manusia. Di dalam peperangan, di medan tempur. Mereka masuk dalam surga. Demikian mereka masuk surga. Maka di sini belum menyebutkan rahmatullahi alaih. Panakul maka kami katakan ya jawabu ahli batil min ini. Jawaban untuk ahli batil, orang yang mempunyai kebatilan, kesalahan itu ada dua jalan. Demikian juga kita berjalan sebagaimana yang ditujukan para ulama di sini oleh beliau rahimahullah taala sebagai menjuluki Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menunjukkan belum mempunyai mutolaah yakni pengetahuan wawasan sehingga menyebutkan perkara ini termasuk adab-adab di dalam munadharah di dalam diskusi ataupun perdebatan yang disyariatkan karena Allah SWT merintahkan Qudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Ajaklah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Ataupun wal mau'izah al hasanah berikutnya tingkatan berikutnya adalah dengan mau itu hasanah nasihat yang bagus kalau dia dipenuhi dengan yakni kemaksiatan kalah dengan kemaksiatan diberikan nasihat tentang bahayanya kemaksiatan demikian juga pahala orang melakukan ibadah kemudian wajah belum bila tihasan apabila bercokol di kepala dia itu syubhat jadilhum maka debatlah diskusilah dan ini, ini untuk orang-orang yang mampu saja dan lewat pembahasannya bagi bahwa ini adalah untuk orang-orang yang mampu orang yang tidak mampu jangan karena syubhat itu kotofah. Syubhat itu bisa mengambil seorang. <clears throat> Wajah di bila hiasan. Maka debatlah yang dengan bagus. Di antara ini, berikan jawaban dalam keadaan mujmal ataupun dalam keadaan mufasol. Secara global ataupun <clears throat> secara rinci. Juga kalau kita perhatikan semua Syekh Soleh Muhammad Soleh bin bin Allah ta'ala di syarah kasus ini <clears throat> Bahwa Ibnu Mujadil harus ila amrain. Sungguh di halaman 48 beliau menyebutkan bahwa orang yang ingin berdebat, orang ingin membela Islam dengan ilmu yang dia miliki dan keutamaan besar, ya bisa kemudian memberikan penyadaran kepada pemimpin-pemimpin kebatilan. Bahaya besar sekali. Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan contoh yang bagus, menyadarkan orang dengan sunnah yang bagus maka dia mendapat pahala dia dan pahala orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat. Demikian juga hadis Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu li ayah dia ya Allah bika rajulan wahidan khairan laka min umrun am. Untuk engkau memberikan hidayah satu orang saja lebih bagus daripada unta yang paling mahal. Karena kalau kemudian yang diberikan petunjuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu li ayah dia ya Allah bika. Allah memberikan hidayah dengan sebab engkau seorang pemimpin kebatilan, kemudian dia sadar punya pengikut yang banyak, banyak sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Ini demikian. Disebutkan oleh beliau di halaman 48 ya, bagi orang yang itu ingin berdebat maka butuh orang yang ingin mempertahankan kebenaran menghadapi kebatilan, dia butuh kepada ilham amrain, harus mempunyai. Al awal yang pertama adalah istilah dalil kaulihi, menetapkan dalil ucapannya, harus tahu dulu Dalil dia akan pegang. Jangan kemudian asal ngomong atau mengikuti ucapan seorang tidak. Jangan masuk ke dalam medan ini. Kalau kemudian belum punya bekal, mengetahui dalil yang dia itu tegak padanya, yang kokoh padanya. Azan yang kedua adalah ibtalu dalil khasmihi. Ini yang kedua penting, yaitu membatalkan dalil musuhnya itu. Harus tahu dalil musuhnya, harus tahu, harus mengetahui. Kalau tidak dilumat oleh orang tersebut, Pernah kita itu ditampakkan, ditampakkan debat antara orang sufi dengan yang mengaku sunnah. Buya Yahya, sufi, ya muridnya Umar bin Hafid berdebat dengan seorang di Cirebon. Dia mengetahui apa yang disebutkan oleh Islam Ibnu Akhirnya kalah itu yang mengaku sebagai sunnah itu. Itu itu bukan mewakili sama sekali. Ya karena kekurangan ilmu yang dimiliki oleh ahlu sunnah tersebut yang mengaku sebagai ahlu sunnah ini sehingga dia ketika disebutkan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tidak bisa menjawab ya padahal ada mana lain mana lain yang dimaksudkan karena orang ahli batil itu mengambil ucapan ahlu sunnah itu untuk apa untuk senjata bagi dia dengan meninggalkan ucapan ulama ahlu sunnah ini di tempat yang lain jadi harus berhati-hati harus mengetahui dalil dia pegang dan harus mengetahui bagaimana membantah dalil musuh dia itu. Demikian. Dan itu tidak disarankan. Perdebatan itu tidak disarankan. Coba kalau di situ benar-benar dalam keadaan yakni rajin indahu menurut sisi dia itu penting untuk dikatakan. Nanti akan kita sebutkan apa yang dialami oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berdebat beliau dengan pimpinan Khawarij waktu itu sampai bertobat 2000 dari orang-orang Khawarij. Paling besar misi Allah Subhanahu wa taala bisa menyadarkan orang-orang Khawarij 2000 orang. Maka ini suatu paling besar tapi berhati-hati. Sampai Ali bin Abi Thalib beliau beliau, mengatakan aku takut untuk terjadi pada dirimu sesuatu dengan perdebatan itu. Tapi Abdul bin Abbas adalah anumah yang beliau terjemahkan Al-Quran meyakini dalam keyakinan untuk bisa membantah syubhat mereka dan benar dan tercatat dalam hadis-hadis sahih nanti kita akan sebutkan di Sahih Musnad. <clears throat> maka beliau mengatakan, maka jawabannya menghadapi al batil ini, ya setelah tadi kita sebutkan ucapan Syekh Utsaimin bahwa seorang yang itu ingin berdebat, membela kebenaran dan ini tidak disarankan bagi seorang yang belum mampu, itu butuh kepada dua. Semoga di halaman 48 ini, yaitu isbat dalil kaulihi mengetahui dalil ucapan dia. Yang kedua adalah ibtal dalil khasmihi, bisa membatalkan dalil yang dimiliki oleh musuhnya. Maka di sini beliau menyebutkan saya <clears throat> mau bin Abdul Wahab, jawaban untuk al-batil dari orang-orang musyrik di zaman kita ini, zaman beliau, Allah Ta'ala, ada dua, dua jalan. Mujmalin wa mufassal. Mujmalin wa mufassalin. Secara global dan secara rinci. Sekarang kita akan berbicara yang secara global. Yang yang kita pun melangkah. Ketika menghadapi ulul batil. Ya, harus harus mengetahui jawaban secara global ini. Belum mengatakan amal mujmalu adapun secara global, secara garis besar, yang tidak rinci, secara umum setelah kita ya di dalam adab munadharah ya Imam Syafi'i ada buku khusus dalam buku munadharah. Ini buku-buku tentang masalah itu. Demikian juga Al Imam Syuuti rahimahullah <clears throat> seperti buku beliau Muzakirah tentang masalah survei itu mendalam tentang masalah itu. Maka beliau mengatakan secara global, Fawal amru al-azim. Maka dia adalah perkara yang agung. Ya, akan beliau sebutkan ini adalah kaidah yang penting. Perkara yang agung. Wal faidatul kabirat dan faidah yang besar. Iman apalah bagi orang yang mau berpikir, yang mau memikirkannya, orang yang mau memahaminya, maka ini suatu faedah yang besar. Ya. Ya, nanti kan disebutkan secara garis besar apa itu. Secara umum untuk kita mengambil ayat yang muhkamah. Kita mengambil ayat atau hadis yang di itu tegas, jelas. Tidak di tidak bisa dibawa mana yang lain. Itu yang kita pegang. Untuk apa? Untuk kemudian menghadapi ayat-ayat atau hadis-hadis yang di itu mungkin mutasyabihah. Ya, yang di itu mungkin agak langsung. Yang mutasyabihah itu dikirim kepada yang muhkam. Demikian. Kalau sudah ada yang dia muhkam jelas, maka kita pegang itu. Dan yang belum jelas, yang belum kita pahami atau mungkin sebagian tidak memahami, maka apa? Dikirim kepada muhkam. Demikian. Subat mereka tentang masalah tawasul-tawasul. Boleh tawasul dengan orang soleh yang meninggal. Dengan alasan ayat Al-Quran untuk kita mencari wasilah dan sebagainya. Demikian juga mungkin tawasul dengan jah, kehormatan Nabi SAW telah meninggal dan sebagainya. Bagaimana ini menghadapi hal seperti ini yang mungkin rancu? Kita bawa kepada ayat yang jelas. Ya, yaitu tentang haramnya tawasul yang <clears throat> syirik. Sebagaimana sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrik dulu. Demikian. Jadi akan berbicara di sini jawaban secara global adalah tadi. Menggiring ayat yang dia itu rancu mutasyabihat kepada muhkam. Berpegang erat dengan ayat atau hadis yang itu muhkam yang jelas. Demikian. Beliau sebutkan Wadzalika qalu ta'ala yang demikian itu ucapan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat yang ke-7. Huwa allazi anzala 'alaikal kitab. Huwa yakni dia Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada engkau yang Muhammad Al-Kitab, Al-Qur'an. Minhu di dalam Al-Qur'an itu ayatun muhkamat, ada ayat-ayat muhkamat yang jelas, muhkam yang jelas, tidak bisa dibawa kepada mana yang lain yang pasti, ada ayat-ayat yang pasti. Hunna ayat-ayat ini mereka ini umur kitab adalah induk atau pokok-pokok dari kitab. Ya, demikian. Yang menjadi umum, jadi ibunya Alkitab sebagai apa? Sebagai pokok-pokoknya Alkitab. Suatu yang jelas. Wa dan yang lain dari ayat-ayat Al-Qur'an itu mutasyabihat Tasyabihat, ya ini kalau secara bahasa suatu yang rancu. Sebutkan oleh Imam Imam Sa'di rahimahullah Ta'ala, Tastamilu ba'dul ma'ani lai ta'iyan. Secara ringkas saja, nanti kita baca insya Allah. Jadi mutasyabihat itu adalah apa? Maknanya kalau kita dengar mutasyabihat, yakni ayat-ayat yang tastamil, ada kemungkinan beberapa makna-makna tidak tertentu. Itu. Seperti lafaz al-wasilah umpamanya. Ya alladzina amanu wa tabu al wasilah wasilah di sini ada kemungkinan ini dan itu. Itu. Ya. Ibnu Katsir juga menyebutkan makna hampir mirip dan kemungkinan Syekh Abdurrahman as mengambil dari ucapan Ibnu Katsir tafsir tafsir tafsirnya. Tahsamilu dalalatuha muwafaqatil muhkam. Waqad tahsamilu syai'an akhar. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan ini tasyabuh ini ada kemungkinan dalalahnya jadi apa yang ditunjukkan oleh lafaz itu sesuai dengan mukam, sesuai dengan ayat yang jelas. Ada kemungkinan bahwa dia itu seperti maknanya seperti yang dihitung itu ayat yang jelas. Wakat tahta dan kadang-kadang ada kemungkinan mengandung makna yang akhar, satu yang lain. Itu makna mutasyabihat. Yani maknanya belum jelas. Demikian. Bisa digiring kepada mana yang mukam dengan yang tidak. Dan kesimpulannya adalah bayaudu kulaha muhkaman. Mengembalikan semua ayat yang mutasyabihat itu kepada muhkam demikian. Maka di sini maka di ayat-ayat yang lain wa mutasyabihat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Fa amal ladzina fi qulubihim zaygun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya itu penyimpangan, ya ada ketergelinciran. Fa yatabi'una ma tasyabaha minhu, maka dia mengikuti apa-apa yang tasyabaha minhu, yang mutasyabihat darinya. Ibtigha'al fitnah, ingin mencari fitnah. Ya, ini ingin mencari kesesatan. Sebutkan al-fitnah di e, pembahasan yang lain yaitu adalah syirik. Ya, ingin mencari sesuatu yang sesuai hawa nafsunya. Wabtigha'al ta'wil, ta'wil dan ingin mencari takwilnya, tahrif, merubah makna yang sebenarnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya atau tafsirnya itu illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Ini demikian. Sebutkan di tafsir Muqaddimah Allah taala di awal-awal tafsir Al-Imran sudah menyebutkan <clears throat> Huna umul kitab ay asuhu. Di di sana, yakni di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang di itu adalah umur kitab, asal dari kitab itu. Alati yurja ilahi indah istibah yang kembali kepada ayat muhkam ini ketika terjadi, terjadi subhat. Kemudian boleh mengatakan wa uwaru mutasyabihat tadi sudah kita sebutkan mutasyabihat ada kemungkinan ini dan itu. <clears throat> Kemudian boleh mengatakan sebelumnya Yukiru ta'ala anna fil Qur'an ayat muhkamat guna kitab. Allah kabarkan. semua dalam al itu ada ayat-ayat muhkamat. Kemudian wa minhu ayat ura, ukhra dan di dalamnya ada ayat-ayat yang lain. Pihak istibah bidalalah. Di dalamnya ada kerancuan. Ya, ada syubhat di dalam lafaz yang ditunjukkan. Ala katsiri minan nas atau kebanyakan dari manusia atau badim atau sebagiannya. Demikian. Kemudian beliau menyebutkan Walihada qala Allah Ta'ala Oleh karena ini Allah SWT mengatakan fa'amal ladzina fi qulubihim zayg ay dolal Ya zik di sini diartikan oleh beliau yaitu dolal Adapun orang-orang yang dalam hatinya itu ada kesatan bahwa huruf dan keluar anil hak dari kebenaran. Adapun orang-orang yang sesat dan orang-orang yang keluar dari kebenaran ilal batin kepada kebatilan fayatabi'una nama tasyabah minhu mengikuti apa yang syuhat darinya ai nama ma dan minhu mutasyabih alladhi yumkinuhum ay yuharrifuh ila maqasidihim yakni yang mungkin untuk menggiring makna itu kepada maksud-maksud mereka al fasidah yang rusak ini mencari jalan supaya mendapatkan maksud mereka yang rusak itu itu mengambil ayat-ayat yang itu mutasyabihat untuk mendapatkan maksud mereka yang rusak. Ya, dan sering kita sebutkan bahwa kesesatan akidah itu adalah muncul dari apa? Dari syubhat, rancuan. Dan semakin tambah rusak, bisul qasd dengan rusaknya maksud. Ya. Jadi syubhat ditambah syahwat semakin rusak agama seorang. <clears throat> Contohnya, ya contohnya sebagai Ibnu Katsir, kama law ihtajja nasara bi anna al-Qur'an qad nasaqa bi anna Isa wa ruhullah. Sebagaimana syubhat ini yang dilakukan oleh orang Nasrani, orang Kristen, bahwa dalam Al-Qur'an itu telah menyebutkan bahwa Isa itu adalah roh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimatnya yang Allah lemparkan kepada Maryam dan roh darinya. Ya. Jadi mereka bisa mengatakan, "Oh ya berarti bahwa Nabi Isa itu Allah sudah suka dalam Al-Quran dan itu adalah rohnya Allah dan kalimatnya ya bergabung di situ ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan yakni Ibu dan Bapak Rohul Kudus dan sebagainya istilah Islam mereka itu mereka mengatakan seperti itu Watar apa intijak nikoli dan meninggalkan jadi yang muhkam kami ini yang mutasyabihat itu ya dia pegang ya Wa kalimatin minhu alqaila mar wa maruhum min. Nah, demikian. Lama-lama seperti itu. <clears throat> alqaila Maryam wa minhu, roh darinya. Ini berarti berarti dari bagian Allah Subhanahu wa taala. Mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat itu. Oh, berarti Al-Qur'an mendukung kami seperti itu. Dan meninggalkan hujah atau dalil yang jelas yang muhkam apa itu? In huwa illa abdun an amna Jelas. Sesungguhnya dia yang kita itu adalah hamba kami berikan kenikmatan atasnya. Jelas itu. Orang yang hatinya bagus akan mengambil yang muhkam. Tidak bisa ditakmil mana yang, yang lain. Bahwa Isa itu abdul hamba. Manusia. Bukan ilah sama sekali. Bukan Tuhan. Paham ya? Ini contohnya orang Rasul juga. Demikian juga indah masalah Isa. Indah orang masalah Adam. Permisalan Isa. Di sisi Allah SWT seperti Nabi Adam. Kalau kau minta turab. Rumah kau hukum fayakun. Allah ciptakan dari tanah. Kemudian Allah katakan hukum fayakun. Ini. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau mengatakan dari apa yang disebutkan Imam Ahmad rahimahullah taala di sini sebutkan adalah rijal thiqat disebutkan oleh ya mentakhik dia yang peneliti sebutkan rijal thiqat hadatsana Abu Kamil qala hadatsana Ahmad Ana bi itu qala sami'tu Aba Umamah itu anni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan fa'amal ladzina fi qulubihim zaykum fasabiuna ma tasyabaha min qala humul khawarij ya sebutkan oleh Abu Muhammad radhiyallahu mengatakan orang yang dalam hatinya itu ada zek kesesatan mengikuti mutasyabihat adalah siapa? Khawarij. Paham? Khawarij, Khawarij. Yang yang sangat besar, dahsyat yang fitnahnya itu. Mereka adalah Khawarij. Demikian. <clears throat> Ibnu Katsir mengatakan hadis hadis aksamu aqsamu ayyakuna mauqufan min kalam sahabat. Hadis ini mungkin paling tingginya yaitu apa mau ucapan sahabat. Tapi mana yang benar? Fa inna awal bid'ah wa qad Islam fitnah khawarij. Pertama kali bid'ah terjadi dalam Islam itu adalah fitnahnya khawarij. Wa kana mabda'uhum bisa bagi dunia. Sebabnya itu karena dunia. Dan sebutkan hadis semua oleh Imam Bukhari. Ya, Allah Ta'ala. Hadis yang kisahnya itu Khawaisirah itu. Yang tidak mau yang menuduh Nabi tidak adil di dalam pemberian. Panjang lebar kalau kita mau sebutkan tentang masalah ini. Di dalam tafsir asal di Ta'ala menyebutkan dengan mirip juga dari apa yang tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir Rahman Ta'ala beliau menyebutkan waladhi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun mukammatun wa kita belum mengatakan yuhnu ta'ala an Allah mengkabarkan tentang keagungannya wa kaya kamal qayyumatihi dan kesempurnaan pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Anahu allazi tabarrada bi misali hadzal kitab al-azim. Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an itu sendiri. Alladzi lam yujad yang tidak didapatkan. Huruf lam itu adalah harfu yang fi al-mudhari wa yaqbiluhu madiyah. Ini huruf nafi. Menafikan untuk fi'il mudhari. Ya, lam huruf jazm wa yaqbiluhu Wa yaqlibuhu madian, membalik menjadi apa? Mati. Lam yujad yakni tidak didapat. Telah lewat walan yujad. Lan sendiri adalah apa? mempunyai mana nafi dan istiqbal akan datang. yakni tidak pernah dan tidak akan didapatkan. Tidak ada sebelumnya dan tidak ada yang akan datang. Lahu nadir yang semisal dengan Al-Quran. al muqarib atau mendekati. Tidak ada. Kemudian beliau mengatakan mutasyabihat tahtamil ba'dal ba'dal ma'ani. Yang mutasyabihat yaitu ada kemungkinan beberapa makna. Walai ta'ayyan dan tidak tertentu. Itu mutasyabihat. Bisa digiring kepada makna yang benar, atau bisa digiring kepada makna yang batil. Kemudian beliau mengatakan bayaudu kulahu muhkaman. Maka orang yang hatinya bagus, ya tidak ada penyakit dan hatinya mengembalikan yang mutasyabih itu yang masih rancu itu kepada yang muhkam yang jelas. Demikian. Jadi demikian jawabannya eh, apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini. Bahwa orang-orang yang dalam hatinya itu ada zaik, ada kesatan, mengikuti hawa nafsu, maka mencari ayat-ayat mutasyabihat. <clears throat> Kemudian disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab, wafat sahha an Rasulillah SAW. Telah sahih dari Rasul SAW. Hadis disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Anu qal sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una nama tasyabaha minhu" Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti apa-apa yang tasyabah minhu yang ada kerancuan padanya, mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat, dia ambil sesuai dengan keinginan dia, bahwa nafsu dia, kalau alladzina sama Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan. Ya Allah, yakni sebutkan dalam Al-Qur'an tadi dalam surat Ali Imran tadi. Fahdaruhum maka hati-hatilah kalian dari mereka. Demikian. Semoga Allah Taimin, di halaman 52 Fa huna yusmilu atahdir tahzir wa tahzir minhum aidon. Yani fahdaruhum Nabi mengatakan hati-hati dari mereka itu ada dua makna. Masuk di dalamnya, mengandung di dalamnya hati-hati dari jalan mereka. Jalan mereka, jalan-jalan kesalahan itu tempat-tempat belajar mereka, cara-cara mereka, ya mencari yang sobat-sobat itu, ber, berkawan dengan mereka. Demikian juga tahzir minhum, ya berhati-hati dari mereka juga, dari diri mereka, dari jalan mereka, cara belajar mereka, buku-buku mereka. Demikian juga dari mereka, dari berteman dengan mereka. Ini fahdaruhum. Jadi hati-hati dari orang-orang yang mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat ini. <clears throat> Saya menyebutkan di kasus syubhat ini Beliau menyebutkan juga penjelasan jawaban secara mujmal mujmalun am salih li syubhat. Beliau mengatakan bahwa jawaban terhadap alul batil itu ada yang yaitu mujmal tadi, itu maknanya mujmal am, yaitu umum, salihun pantas li syubhat. Pantas untuk menghadapi setiap syubhat apapun. Dalam masalah takdir, ya yang dibawa oleh orang-orang Qadariyah ataupun Jabariyah mengambil ayat mukam ya demikian juga ketika menghadapi ini orang-orang tentang masalah amalan ya apakah orang melakukan dosa besar itu ya kemudian muslim atau tidak muslim berpengaruh atau tidak itu ketika menghadapi orang-orang murji ataupun faris maka apa mengambil ayat yang mukam demikian ini jawaban secara global secara umum yang pantas untuk menghadapi setiap syubhat. Kemudian ini mufassal yang itu rinci. Kemudian beliau mengatakan hak kata yang bagi ahli ilmi di babi munadharah. Maka inilah yang sepantasnya untuk ahli ilmi di dalam babi munadharah. Bab munadharah perdebatan. Dan tadi sudah kita sebutkan hati-hati masalah ini. Walaupun kekuatan sangat besar, kalau tidak mampu jangan masuk medan ini. Ya, hendaknya apa? Munadharah wal mujadalah ini diskusi atau perdebatan. Ayat bi dijawab mujmal untuk mendatangkan jawaban yang global dulu. Hatta yusmil mayasamil ay yuridahu al mulabisun al musyabihun. Ya, jawaban yang global sampai sampai bisa meliputi apa yang disebutkan oleh orang-orang ahli talbis dan ahli tasbih ini tadi. Sehingga tadi kita sebutkan, dia harus tahu dulu mau berdebat harus harus tahu dalil dia itu harus dia pahami tafsirnya penjelasannya. Kemudian juga mengetahui Bagaimana membantah dalil mereka. Jadi harus tahu dalil mereka. Mau berdebat harus tahu subat mereka itu. Harus tahu. Atau sudah terpikirkan apa yang mau dia sebutkan. Jadi di sini jawaban mufasol itu adalah ya jawaban dia itu rinci. Dan sempatnya orang yang akan mengatur atau menjadalah mengetahui hal ini. Kemudian beliau mengatakan, Walihada tajid ahlal zaih, itu bilang, Oleh karena ini, engkau di al zaih. Al zaih tadi disebutkan oleh ya ini Ibnu Katsir yaitu ahli dolar orang ahli kesatan mengikuti hawa nafsu waliyadu billah berlindung kita dari Allah Subhanahu wa taala ya'tuna bil ayat al mutasyabihat mendatangkan ayat-ayat mutasyabihat masalah jenggot ya cari hal-hal yang subhat-subhat seperti mungkin pertama mungkin cuma menganggap ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu ini bukan berarti kita menunjukkan sifat mereka tapi ini kita harus tahu Abu Hurairah atau Nabi bin Umar Anuma ketika dia eh, haji memotong singgotnya itu yang lebih satu gaman. Ya, siapa ini bukan sangat sahih demikian kalau kita dengar demikian. Beliau melakukan yani kedua sahabat ini. Bagaimana kemudian menghadapi hadis Oh ya, Panjangkan singgot itu, biarkan. Ya, Ya maka kita ambil yang hadis yang sudah mukam itu. Nabi mereka untuk membiarkan sudah. Lalu bagaimana sobat ini? Istihadnya ya demikian. Tapi kemudian mereka dari itu berarti boleh motong akhirnya boleh di atasnya. Nah untuk bilang. Ya, diambil yang subat-subat itu. Demikian juga mungkin celana isbal. Mengambil zaman Imam Nawawi. Ya, demikian juga mungkin ulama-ulama yang lainnya kepada hukum makruh makruh ya ini dilakukan bagi mereka Nah kalau itu ditinggalkan. Adapun kita jelas mengenai yang muhkam, hadis yang muhkam jelas bahwa di bawah tahta yang dikabain binar di bawah mata kaki neraka sudah selesai, tidak ada bicara lagi. Berjabat tangan dengan perempuan juga cari sudah. Eh bahas harus kalau mereka mau cari yang tasyabih itu tasyabihan. Mau ambil hadis-hadis yang seakan-akan Nabi pernah melakukan, mau bilang. Ya, jadi suatu yang dia itu sudah muhkam, jelas Nabi tidak pernah megang perempuan sedikit pun dari Nabi, itu sudah menjadi muhkam, suatu yang muhkam. Sebagai contoh saja dan banyak hal seperti itu. Apalagi juga di masalah masalah yang kita bicara masalah tauhid ini. Ya, beliau mengatakan orang-orang ahlu zaik ini yang dalam hatinya ada ada penyakit itu mencari ayat ayat mutasyabihat. Lial bisu biha ala badrih untuk mentalbis dengannya kebatilan mereka. Kemudian beliau mengatakan Wa hadza mithlu ma hasala Nafi' bin Azraq ma Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini yang terjadi kepada Nafi' bin Azraq. Rukus Khawarij, pimpinan Khawarij bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bi munadaratihi alat dzakara Syuuti fi al-Ithqan. Suban oleh Imam Syuuti fi al Bukunya Perdebatan pimpinan Khawarij Nafi' bin Azraq akhirnya dia bunuh juga, dia dibunuh juga. Terbunuh dia Ya. <clears throat> Saya Ibnu Hajar namanya menyebutkan sedikit di Fathul Bari. Sebutkan di cerita yang ke-8 halaman 463. Ketika Imam Bukhari menyebutkan tentang masalah tafsir, kita bertafsir. Disebutkan oleh Imam Bukhari di situ. Wakil al-minhal tafsir surat Hamim as sajidah Wakil al-minhal minhal ini ya. Ini sikoh dia. Tapi bukan ulama menggumsul melemahkan ya sama-sama dengan Akmas disebutkan oleh Ibnu Hajar Wasawa Ibnu Ibnu Ma'in wa Nasai wa Isri Ibnu Ma'in Nasai Isri mengatakan sikoh dan sikoh Wasawa Syu'bah Syu'bah bin Hajar Bulbistol kalau dia sujud itu seperti pakaian yang dilemparkan lama lama sekali sujudnya ya Amirul Mukminin hadis maka dia apa? Qadhan memberikan qadh, mendoifkan. Ya. Wa taqaru syu'bah li amri la yujab. La yujib fihi qadhan. Syu'bah mendoifkan orang ini dengan perkara yang mendoifkan Minhal bin Amr al-Asadi ini, al-Kufi ini karena perkara yang yang tidak sepantasnya untuk didoifkan. Ya, dan sudah sebutkan di mukadimah. Sebutkan bahwa di rumahnya ada tombol. Di rumahnya Minhal bin Amr ini, Al-Asadi itu ada gendang dari sebab itu coba mengatakan dia dhaif. Bayangkan. Ya gara-gara di rumahnya ada. Kalau kita mungkin gitar atau mungkin e, seruling di rumahnya akhirnya didoakan. Kenapa? Di rumah ada ini, ini. Ya. Ada kemungkinan banyak. Mungkin menantunya ya atau anaknya diberitahu ya ini tidak mau nurut kan banyak kemungkinan. Allah mustahil. Tikoh dia ini. Minhal bin Amr. Karena yang ya kalau dia terlalu tasyadidin. Ya, ini kalau sudah mengatakan sikoh, pegang dengan gigi Kalau dia sudah mengatakan rawi itu sikoh, maka sikoh. Demikian juga Imam Ya, jadi sisi bentuk Ivan Syubah terhadap Minhal bin Amr ini lemah. Gara-gara di rumahnya ada gedang atau mungkin rebana di Ivan ini tidak pantas. Disebutkan ya oleh Imam Bukhari dari dari jalan Minhal dari saya bin Jubair kalau mengatakan kalau Rasulullah Ibn Abbas berkata seorang laki-laki kepada Ibn Abbas ini ajidu bil Quran asya takhtalif. Aku dapat di dalam Al-Quran itu perkara-perkara yang saling berselisih. Maknanya ada kemudian ini dan itu. Dan juga lebih Hajar <clears throat> Karena ada rajul huwa Nafi bin Asraf. Saya katakan orang ini adalah Nafi bin Asraf. sebagai tadi yang sudah oleh Syaikhul Taimin. Ini terjadi antara Nafi bin Asraf dengan siapa? Dengan Ibnu Abbas. Ya, Riwayat banyak oleh Imam oleh Imam Hakim di Mustadrak. Ya, demikian juga Tabrani di Mu'jam. Semoga waktu itu datang orang ini <clears throat> kepada Abdul bin Abbas. Ya. Dia mengatakan, Rajulun bin hal bisa ada Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, Kisahnya adalah Sa'ala Nafi Ibn Ashraf. Nafi Ibn Ashraf pimpin pimpinan Khawarij ini bertanya kepada Abdul bin Abbas. Ya. Semoga dengan yang lain, kau di mana Nafi bin Ashraf? Nafi bin Ashraf datang bersama dengan Nasrullah bin Waimir dan beberapa orang dari pimpinan-pimpinan Khawarij ke Mekah. Kemudian disebutkan, Fakau lalu nabi Nabi berkata, <clears throat> Ketika mendapati Abdul bin Abbas sedang duduk dekat mak jam, jam dekat air jam, jam dekat sumur jam, -jam. Dan manusia di samping Abdul bin Abbas bertanya kepada Abdul bin Abbas. Kemudian Nabi ini mengatakan, ada itu kali aku datang kepada kamu untuk bertanya kepadamu. Fasalahu anasya kathirah minat tafsir. Maka dia bertanya hal yang banyak tentang tafsir. Sakoha bi warafatain. Dia sebutkan dua lembar. Dua lembar pertanyaannya. Hmm. Kemudian menyebutkan perkaranya ini kalau yang lebar banyak itu tentang masalah dalam Al-Quran. Hada yang mulai yatikun. Ini adalah hari yang tidak berbicara. Ya. Kemudian bagaimana? Ayat ini seakan-akan hari mereka tidak bisa berbicara. Kan gitu. Kemudian ada ayat yang lain. Wa ba'dum ala ba'di yatasa'alun dan menghadapi atau berhadapan satu dengan yang lain saling bertanya-tanya. Gitu. Ini bagaimana ayatnya? Yang ini mengatakan tidak ada pembicaraan, yang ini mengatakan ada pembicaraan. Demikian juga wa'u ha'u kumra'u kita Fa'amaman utiya kitabu biyamini fayaqulu ha'u kumra'u kitabiyah. Kesini, bacalah kitabmu. Ini ada pembicaraan. Bagaimana ini? Ayat tadi tidak ada pembicaraan. Ini menunjukkan ada pembicaraan. Bagaimana? Itu. Jadi hal-hal seperti itu. Seakan-akan terjadi benturan antara ayat dengan ayat yang lain. Bagaimana? Bagaimana? Demikian. Ibnu Hajar menjawab di sini empat pertanyaan dia itu. Wahasil mawaqa'a fi visual hasil dari apa yang semua dalam pertanyaan itu ya itu ada empat tempat al awal nabi Musa musa Allah yaumul kiamat tidak ada pembicaraan pada hari kiamat wa wa kiat yang lain disebutkan ada pembicaraan bagaimana sebutkan panjang lebar di sini kalau kita mau sebutkan panjang ya, ya intinya adalah ini perdebatan antara Nafi bin Azraq dengan Abdul bin Abbas. Radhiyallahu anhuma. Adapun ya yang disebutkan oleh para ulama dengan sangat yang sahih tentang adanya perdebatan antara Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan siapa? Dengan Khawarij sebagaimana tadi kita sudah sedikit singgung. <clears throat> Sebutkan di Sayyid Musnad jilid yang kedua halaman 563. Sebutkan oleh Syekh Mubil Rahimahullah Ta'ala di Musnad abdul bin Abbas radhiyallahu anhu Kisah munadharah Ibni Abbas Al-Khawari. Kisah munadharah itu perdebatan antara Abdullah bin Abbas dengan Khawarij. Sebutkan di hadis nomor 694. Berkata Imam saya mengatakan, yang di buku ini semuanya sahih karena beliau memberi judul Sahih Musnad. Sahih Musnad. Dia urutkan dengan hadis-hadis berupa abjad ya mungkin pertama-tama sebagaimana Imam, Imam Ahmad itu 10 orang yang masuk surga surga dulu hadisnya apa saja ya kemudian yang diawali dengan hamzah kemudian dengan ba kemudian dengan ta dan seterusnya sampai Abdul bin Abbas rumah di sini sebutkan kisah perdebatan Abdul bin Abbas dan Khawarij lima Imam saya yang melatar akhbarana Amr bin Ali tanda Abdul Abdurrahman bin Mahdi ada tanda Ikrimah bin Ammar ada tanda Abu Sumail Abu Sumil ada hadatsani Abdullah bin Abbas rumah. sebutkan ada. beliau mengatakan ini kisahnya tambah cari kata siapa. Abdul bin Abbas radhiyallahu beliau mengatakan, "Lama kharaja lil Ketika keluar ini mengasingkan diri orang-orang Haruriyah. Haruriyah itu suatu tempat yang dekat Kufah, yang ada di Irak. Suatu tempat itulah markasnya orang-orang Khawarij. Kalau sekarang ini ada Daesh atau ISIS misal itu. Dari dulu taknya di sana di, di Irak Harurah. Itazalu bidari mereka mengasingkan diri di rumah mereka. Bahkan nusin ala mereka ada sita. enam ala, enam ribu. enam ribu orang ahli ibadah. Yang Nabi menyebutkan mereka itu. Dahiruna sholat aku ma'asolatim. Kalian meremehkan sholat kalian dibanding sholat mereka. kemudian Ya, tapi mereka yang rujuna. Ya, keluar. Ya, sebagaimana yang rujuk asami minar sebagaimana keluarnya as anak panah itu minaromia dari sasarannya. Bukan berarti meleset, tidak, tembus. Jadi panahnya itu mengenai binatang buruannya itu bukan meleset, tapi masuk sampai keluar, sampai tembus. Itu maknanya ya rujuk sami minaromia. Bukan memanah kemudian meleset tidak kena, tapi kena tapi sampai sampai keluar dari sasarannya. Maka ini 6, ribu orang ini, tuh di Ali. Aku berkata pada Ali. Ya Amirul Minin, wahai Amirul Minin, Amrit di sholat, dinginkan sholat. Maksudnya apa? Ya ini tunggu sholat zuhur sampai agak dingin. Baik mendekati sholat isya umpamanya karena panas. Boleh. Atau tunda sebentar. Lali ukalima ha'ula'il kaum. Agar aku bisa. Semoga aku bisa berbicara dengan kaum mereka kaum ini. Bahwa maka dia mengatakan ini hum, alik. Aku takut ya mereka atasmu. Ini apa? aku takut terjadi kepadamu sesuatu. Kultu kalah. beliau mengatakan tidak sama sekali. Kalau bisu, kemudian tentu saja mungkin diperbolehkan. Maka kemudian berpindah Kalau bisu, aku pakai baju. raja itu aku bersisir. Wadakaltu alihin bidari nisfi nahar, aku masuk kepada mereka di rumah mereka itu nisfi nahar di tengah-tengah siang. Wahum yakulun mereka sedang makan orang-orang kuaris ini enam ribu. Bagaimana makannya? berkumpul di satu tempat. Bapak lu, mereka mengatakan marhaban bika ya Ibn Abbas. Marhaban. Selamat datang atas semua Ibn Abbas. Paman ja'abika, apa yang buat kamu datang? Qultu lahum, maka dia mengatakan Abdul Abbas kepada mereka, aku mendatangi kalian dari sisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Muhajirin dan Ansor dan dari sisi anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sihirnya, kerabatnya, yaitu menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Walim nazar Al-Quran atas mereka turun Al-Quran kepada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Kaum ada lebih ta'wil himikum. Mereka lebih tahu tentang ta'wil Al-Quran dari kalian. Kalian tidak ada apa ya dari para sobat ini. Walisa fikum minhum ahdun. Tidak ada di antara kalian itu mereka seorang pun. Jadi di Khawarij itu tidak ada dari enam ribu itu tidak ada sahabat pun satu orang pun tidak ada. Tidak ada bersama dengan mereka itu orang-orang jahil dan orang bodoh ibadah. Alhamdulillah. Demikian. Hmm. Untuk aku sampaikan kepada kalian apa yang mereka katakan, ya ini para sahabat. Aku sampaikan kepada kalian, aku juga akan sampaikan kepada kalian apa yang kalian katakan. Fantahali nafrun minhum. Maka orang-orang mereka sebagiannya mendatangkan mendatangi beliau. Di antara mereka mendekati Ibnu Abbas. Kalau tua katakan, hadu ma lakamtum ala sabi Rasulullah SAW. Berikanlah apa yang menjadi cerahan kalian yang kalian mencela atau kalian mengkritik para sahabat Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Wabni amihi demikian juga anak pamannya. Lalu mereka mengatakan salah tiga. Apa itu? Kemudian mengatakan salah satunya adalah dia berhukum kepada manusia di dalam perkara Allah. Ini waktu itu menunjuk ya ketika perperangan Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Dulu orang Quraisy itu bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ketika hampir terjadi kekalahan, Muawiyah pun mengangkat Al-Quran. Kan demikian. Kemudian terjadi tahkim. Ya, untuk membicarakan perdamaian atau diskusi bagaimana. Ya. Kemudian kan Ali menunjuk Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian Muawiyah menunjuk Amr bin As. Nah, inilah. Mereka mengkritik ini. <clears throat> Jadi berhukum dengan manusia dalam perkara Allah. Ini hukum ilalillah sampai sekarang juga. Padahal ayat ini. Sesungguhnya Hukum itu tidak ada hukum kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bagaimana berhukum dengan manusia? Berhukum dengan taubat dalam Islam mereka. Berarti kafir. Masa anu dijabal hukum? Apa perkara manusia dan hukum? Kultu katakan Abdul bin Abbas mengatakan hal wahidah ini satu ya. Ini satu. Ini pertanyaan kamu pertama. Kemudian kedua apa? Kemudian mereka mengatakan, wah masalah ya, ada pun yang kedua, Fa'inahu qatala walam yasbi walam yabnam. Ali memerangi Muawiyah atau mengalih memerangi bahkan Ali radhiyallahu anha di perang apa? Jamal. Memerangi mereka tetapi tidak di ditawan. Kalau waktu itu Aisyah dan anha kan demikian. Di panah itu sampai jamalnya itu kuda karena menaiki unta itu sampai sengaja kudanya itu atau jamalnya ya ontanya itu yang dikenai kaki kakinya sampai terjatuh dari Aisyah pun terjatuh dari ontanya itu Kenapa tidak ditawan? Gitu. Kan diperangi, kenapa nggak ditawan? Harusnya kan ditawan. Alasannya gitu. Memerangi tapi kenapa tidak diambil ganimahnya tidak ditawan? Ingkar nukufaran dapat halal. Tapi Kalau mereka kafir kan halal. E, ya, kan gitu. Kalau mereka itu mumin, ya tidak halal. Tawanannya. Demikian juga tidak boleh memerangi kan demikian. Kalau mereka mumin, nggak boleh diperangi. Ya. Kalau kemudian diperangi berarti kan harus ditawan kan gitu. Kalau mereka kafir ditawan. Ini yang kedua. Kemudian ketiga apa? yakni Ali bin Abi Thalib ya me menghapuskan dari nama dia itu Amirul Mukminin. Di perjanjian itu tidak ditulis Amirul Mukminin. Kalau tidak Amirul Mukminin berarti apa? ini orang orang kafir. Kalau tidak Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Nah, gitu. Kalau tidak Amirul Mukminin bahwa Amirul Kafirin. deh, gitu-gitu aja. Kasar, ya. Tidak ada kemudian petunjuk para para sahabat demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya berarti kalau dihapuskan nama Amirul Minin di hukum itu berarti Amirul Kafirin gitu. Kalau kemudian tidak menawan berarti apa? Berarti demikian demikian kasar. Ini tiga. menahan cukup tiga ini. Kemudian nabi bin Abbas pun beliau mulai menjawab. <clears throat> ya, araitukum in qara'tu alaikum min kitabillah jalla sanahu wa sunnati nabiyyi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Mayuridu kaulakum atarjiun. Apakah kalian kalau aku bacakan Al-Qur'an demikian juga sunnah Nabi, kalian kembali ya, tarjiun ini kembali kepada kaum muslimin, kalian bertobat meninggalkan pemikiran waris. qalun am, mereka mengatakan iya. Adapun kenapa Ali kemudian melakukan tahkim ini? Kemudian disebutkan <clears throat> Nabi SAW, Nabi Wasallam saja turun padanya Al-Quran, Ya yuladina amanu la taqdru sayyidah hurum. Wahai orang yang beriman, dengan kalian membunuh buruan dan kalian dalam keadaan muhrim, dalam keadaan haji atau umrah. Wa man qatala minkum dan apabila kalian membunuh ya, buruan dengan sengaja, fajazaa'u mislu ma qatala minan na'am, maka balasannya adalah seperti membunuh dari binatang ternak, Ya kumubi menghukumi padanya zawat minkum, orang yang punya keadilan di antara kalian. Ini berarti apa? Menghukuminya kepada keputusan seseorang yang adil. Ya, dalam masalah arnab, dalam masalah kelinci saja, kalau seorang itu sedang haji kemudian dia berburu, ya berburu kelinci, ya kemudian dapat kelinci itu mati umpamanya, maka ini harus diputuskan berapa dia membayar dari dia dan sebagainya. Yang menghukumi siapa? Orang yang mempunyai mempunyai pengetahuan tentang masalah ini. Ini berarti menurunkannya kepada pendapat seorang demikian. Demikian juga. Wa in khiftum ini bainihima, dalam surat An-Nisa. Ya, Wa kuntum syiqaqa bainihima. Kalau kalian takut durhakanya di antara keduanya, ini antara hubungan suami dan istri mau terjadi perpecahan, perceraian, maka itu hakaman min ahli, maka utuslah pemberi hukum dari keluarganya, wahakaman min ahliya. Demikian juga pemberi hukum dari keluarga perempuan. Keluarga laki-laki dan keluarga perempuan terjadi apa? Pembicaraan. Bagaimana ini? Bisa damai enggak? Gitu. Ini berarti apa? Al-Quran sendiri menunjukkan untuk apa? Untuk memberikan seseorang untuk mendamaikan seseorang yang saling berselisih kan gitu. Demikian juga masalah Ali radhiyallahu dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ditunjuk di situ orang yang akan melakukan perdamaian atau pembicaraan. Ini <clears throat> demikian. Kemudian mereka pun menyadari. Ya, dikatakan di sini kalau <clears throat> na'am mereka mengatakan, iya, benar kamu. Apa yang kamu katakan? Kultu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan lagi. Ada pun ucapan kalian bahwa Ali itu memerangi mereka dan tidak menawan mereka. Abatas subuna, abatas buna ummakum Aisyah. Apa kalian mau untuk kemudian menawan Aisyah ibu kalian dan kalian menghalalkan sebagaimana kalian menghalalkan perempuan-perempuan yang lain dan dia itu adalah ibu ibu kalian. Apa kalian tega? Kemudian Aisyah Kalian datangi, kalian jimai, dan itu adalah ibu kalian. Sebagaimana kalau diperbolehkan untuk menawan perempuan-perempuan kafir. Apa kalian mau samakan? Demikian. Oleh karena itu Ali tidak menawan Aisyah bin Anda. Demikian. Kalau menyebutkan an-nabi Allah bin mu'minin min Angkusin wa azwaju dan istri-istri nabi adalah ibu-ibu mereka kaum muslimin. Mereka jawab dengan jawaban ini. Pantau baina dzalatain kalian di antara dua kesatuan, Ya, keluarkan kepada kalian, kepadaku jalan keluar. Mereka tidak bisa menjawab. Tidak mungkin kemudian ditawan kemudian Aisyah radhiyallahu didatangi, dijimahi naudzubillah. Ya, dan Ali tidak melakukan demikian. <clears throat> kemudian ada pun kira-kira apa jawaban ketiga? Kenapa Ali menghapuskan nama Amirul Mukminin? Waris mengatakan kalau dihapuskan nama Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin kan gitu. Kira-kira apa jawabannya? Kita ketika menghadapi orang kafir mengatakan dengan syubhat ini. Maka beliau kemudian menyebutkan kisah yang dialami oleh Nabi Wasallam di perang Hudaybiyah. Abdul bin Abbas ya waktu itu di zamannya. Waktu itu melakukan sholat sholat al musyrikin, melakukan perdamaian atau perjanjian dengan kaum musyrikin. Maka waktu itu Nabi merintahkan Ali, "Uktub ya Ali, tulislah ya Ali. Ini yang terjadi perjanjian padanya Muhammad Rasulullah." Gitu. Ini Nabi memerintahkan Ali untuk menulis Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian Muhammad Rasulullah dan orang-orang musyrik atau orang-orang Mekah. Baik mereka orang-orang kafir musyrik waktu itu yang ada di Mekah mengatakan, "Lau lamu anak Rasulullah, ma qatalnaka." Kalau kami tahu engkau Rasulullah, kami tidak akan memerangimu. Kalau kamu Rasul, kami tidak akan memerangi. Kalau kamu adalah Rasulullah, kami tidak akan memerangi. Ini tidak setuju mereka orang kafir musyrik itu kalau ditambahkan Muhammad Rasulullah. Akhirnya Nabi mengatakan, hapus wahai Ali, tulislah. Ya, yang dia beliau mengatakan, Allahumma inna kata alam ani Rasulullah. Ya Allah, kau tahu bahwa aku adalah Rasulullah. Hapus ya Ali, tulislah ini yang terjadi perjanjian padanya Muhammad bin Abdullah itu. Ya, wa Allah la Rasulullah khairun bin Ali. Demi Allah, Abdul Abbas mengatakan Rasulullah lebih mulia dari Ali, tetapi Nabi menghapuskan nama Rasulullah. Demikian. Kemudian <clears throat> Wakat maha tahu dan Nabi telah menghapuskan nama Rasulullah tadi, ya kan? Walam yakun mahu nafsahu dari mahu minan nubuah. Bukan berarti beliau menghapuskan kalimat Rasulullah itu berarti beliau menghapuskan kenabian penubuhan dari beliau. Demikian. Akharastu min hadhihi, apakah aku bisa keluar dari subatmu ini? Kalau na'am, mereka mengatakan iya. Selesai tiga itu. Dibantah oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Para jamin maka kembali kepada kaum muslimin 2000 mereka, 2000 jumlah yang banyak. Wa kharaja sairum dan keluar yang 4000 itu. Fakutilu ala dalalati mereka diperangi dengan kesatuan mereka. Qatalahum al-muhajirun al ansar, memerangi mereka orang-orang muhajirin dan ansar. Ada hadisun hasan. Yang belum mengatakan di sini hasan. Ini yang terjadi di antara orang-orang waris. <clears throat> Syubhat mereka. Ini demikian masih banyak sebenarnya sebutkan kita baca buku yang lain.